Cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu Kang Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Eh, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berawa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Eh, ini semua. Kau keluar dari diselingi pula tawar ria penuh canda serta cinta kasih yang penuh liku liku kehidupan dari dua insan manusia. Ulan dari di bawah lari Mak Rompang. Oh, dia, dia, dia, dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivonne Rose, Ana Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. memohon supaya Wulandari dicegah kepergiannya, Ramanda. Oh, tunggulah di sini. Karena ibumu Nirupa sedang melakukan sesuatu pada Wulandari. Supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Ah, ah, jadi, jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini, Ramanda. Atas ini. Ikutilah episode ke-11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 Pada kisah yang lalu diceritakan, Batara menemui Kirabumi untuk bertanya siapa sebenarnya Nyirupas dan apakah betul perempuan tua itu tinggal di dusun Karang Angin, salah satu dusun tempat orang-orang halus tinggal. Kirabumi tidak bisa berkata lain selain mengiyakan kata-kata Batara, sehingga Batara sudah semakin yakin kalau Wulan dari sedang terkurung di sana, terkurung di tempat orang-orang dusun Karang Angin. Sementara itu, berita tentang diri Gandini sudah diketahui oleh Tembong, Bahkan kini, Tembong membawa berita itu kepada Kiludira. Aneh, kenapa sebalik aku dari dusun lembah meratap, tiba-tiba aku bermimpi. Bermimpi bertemu dengan Nyirupas. Rupas Apakah betul nyirupas itu seperti yang aku lihat dalam mimpiku? Bahkan aku melihat nyirupas sedang berlatih silat dengan bulan dari. Ah, lebih baik aku bersemedi. Lalu aku akan coba bicara dengan nyirupas di dalam semediku. Aku bernama Batara. Aku ingin bertanya kepada perempuan tua yang datang dalam mimpiku. Karena aku yakin, mimpiku bukanlah sembarang mimpi, tapi mimpi yang sebenarnya. Katakanlah, hai perempuan tua, siapa kau sebenarnya? Engkau yang tampak dalam mimpiku sedang berlatih silat bersama kekasihku. Kalau kau tidak mau juga mengatakan siapa dirimu, maka terimalah salam pertamaku yang aku kirimkan melalui angin lalu kepadamu. tidak menyangka, rupanya kau termasuk pemuda yang hebat juga. Sehingga kirimanmu sampai ke dusunku. Jadi betul kan bahwa aku bermimpi bukan sembarang mimpi, tapi mimpi yang sebenarnya. Aku melihat dalam mimpiku bahwa kau sedang mengelakkan pukulan kekasih. Kau salah sangka Batara. Yang kau lihat dalam mimpimu bukanlah Wulandari, tapi muridku yang bernama Saryana. Kami sedang melatih diri Maklumlah, kami ini kaum wanita, kaum yang dianggap lemah, sehingga kami perlu juga mempunyai ilmu penjaga diri. Kau tidak usah membohongiku perempuan tua. Apa yang aku lihat di dalam mimpiku itu betul. Aku yakin bahwa kau bernama Nyirupas, sedangkan yang berlatih tanding denganmu adalah Belanda <laughs> Ternyata ilmumu belum seberapa. Kau harus lebih banyak lagi belajar pada kawanmu yang bernama Kirabumi. Kau tahu nama kawanku itu? itu soal mudah bagiku. Bahkan nama gurumu yang sebenarnya pun aku tahu. Mendiang gurumu bernama Kimujur bukan? Ya, mendiang guruku bernama Kimujur. Dan kau pasti bernama Nyirupas. <laughs> Ternyata kau salah, Batara. Ilmumu belum setinggi puncak angin. Lain kali kita bertemu lagi dalam pembicaraan gaib seperti ini. Uh, aneh. Perempuan tua itu tidak mau mengaku bahwa dia bernama Yerupas. Pinjamkan aku kipas bambumu, Aning. Ini, Pak. Nah, ah, agak enak rasanya berkipas seperti ini. Bapak? Ada apa? Ah. Kau kepanasan seperti aku juga? Mm, Bapak jangan berkipas cepat itu. Kalau aku berkipas pelan-pelan, anginnya tidak terasa, Aning. Tapi, Pak. Tapi apa? Uh, angin dari kipas Bapak membuat bayangan aneh di dinding. Ah, ada-ada saja kau ini, Aning. kamu ini aneh. Mana ada bayangan di dinding? Hmm? Betul, hmm? Kang Timbong. Angin yang dikeluarkan oleh kipas Bapak membuat bayangan aneh di dinding. Nah, itu, itu, itu. Hah? Bayangan aneh itu makin lama makin nyata. Alah, aneh, aneh. Jangan bicara ngelantur. Kang Timbong tidak percaya. Lihat di dinding itu. Bayangan itu makin lama makin berbentuk seperti orang. Ah, kamu ini bicara jangan yang tidak-tidak, aneh Betul, Pak, betul. Cobalah Bapak berhenti berkipas sebentar. Nah, mana tidak ada bayangan apa-apa kan di dinding itu? Ada. Bayangan itu sekarang bukan di dinding rumah kita lagi. Tapi orang itu berdiri di halaman rumah kita. Mana, aneh? Aku tidak melihat apa-apa. Itu kan, itu. Hah? Ada orang berdiri di halaman rumah kita. Ah, aku juga tidak melihat apa-apa, Ani. Tapi aku melihatnya, Pak. Seorang laki-laki muda yang tampan sekali. Alah.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 ada Kilurah datang ke rumah kita. Oh, Kiludira, uh, ah, silakan duduk Ki. Mm, maaf Kilurah, tempat kami berantakan seperti ini. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku membawa kawanku yang baru datang dari kota raja. Mari masuk Kirangga. Oh, ada kawan Kilurah rupanya. Ayo, silakan masuk di sana. Eh, terima kasih. Uh, mari Kirangga, silakan duduk. Mm, maaf Kirangga, tikar ini sudah agak lusuh. Mungkin kelurah berdua tidak suka duduk di atas tikar yang lusuh begini. <laughs> tidak apa-apa. Aku dan kawanku ini biasa duduk di mana saja. Eh, eh, nah, Kirangga ini salah seorang sahabatku yang berasal dari kota raja. Kirangga ini adalah seorang ahli batu permata. Tapi Kirangga juga ahli dalam melihat hal-hal yang aneh. Itu sebabnya Kirangga aku ajak kemari. Setelah mendengar cerita Tembong kemarin malam. Uh, bukan begitu Tembong? Ah, Betul Kirangga, uh, istriku ini kemarin malam melihat bayangan aneh di halaman rumah kami. Oh, ceritakanlah. Bagaimana anehnya tamamu itu? Eh, eh, saya saya takut menceritakannya. Uh, begini Kirangga, hmm. orang yang dilihat oleh anakku ini tidak terlihat oleh aku dan suaminya. Oh, lalu? Yang anehnya lagi, pertama-tama bayangan orang itu berasal dari angin yang dikeluarkan dari kipasku. Wah, dari angin? Iya. Oh. Bayangan itu dari angin. Betul, Kirangga. Hmm. Anakmu telah didatangi oleh orang dari dusun Karang Angin. Apakah kejadian itu berbahaya, Kirangga? Oh, aku belum tahu. Tapi tiga hari yang lalu, ada dua orang laki-laki yang datang ke rumahku menanyakan tentang orang-orang siluman karang angin ini. Ah, Kirangga, uh, bagaimana caranya supaya istriku ini tidak dikejar-kejar ketakutan lagi, Gi? Hmm, baiklah, baiklah. Sekarang, sediakan aku air di dalam dulang. Baik, Kirangga. mari kita lihat air di dalam dulang ini. Hai segala penghuni lembah. Hai segala penghuni hutan. Hai segala penghuni gunung yang tinggi. Perlihatkan kepadaku siapa sebenarnya laki-laki yang datang kemarin malam di halaman rumah ini. Jangan sembunyikan. Jangan sembunyikan wajahmu. Perlihatkanlah wajahmu kepada kami di dalam air ini. Iya. Air di dalam dulang itu mulai bergerak-gerak. Iya. Tapi tapi aku takut uh, kalau wajah orang itu terlihat di dalam air ini. Uh, tunjukkan. Jelaskan wajahmu di dalam air ini. Itu orangnya. Betul itu orangnya? Uh, iya, memang ini orangnya, Ki. Oh, orang ini masih muda. Dan tampaknya orang ini punya ilmu yang hebat. Siapa nama orang ini, Kirangga? Dia bernama Lambano, putra pemimpin dusun Karang Angin. Uh, kenapa dia datang ke tempat kami ini, Kirangga? Ya, nampaknya ada sesuatu yang akan dia sampaikan kepadamu, Aning. Tapi rupanya dia belum sempat bicara karena kau sudah ketakutan. apakah dia akan datang lagi? Ya, mungkin. Aduh. Eh, tapi jangan takut. Aku akan beri penangkal supaya dia tidak datang lagi kemari. Batara? Ah, bukan. Tapi wajahnya mirip Kang Batara. Ah, dia kemari. Kau yang bernama Aning? Betul. Suamimu bernama Tembong? Betul. Ah, laki-laki ah, ini seperti seorang bangsawan. Di mana suamimu sekarang? Mm, suami saya sedang pergi ke alun-alun. Apakah suamimu kawan Batara? Nanti kalau suamimu datang, tolong sampaikan pada dia bahwa aku datang kemari. Kalau boleh saya tahu, siapakah nama Raden ini? Aku bernama Lambano. Lambano. Sebenarnya aku bukan mau bertemu dengan suamimu, tapi aku mau bertemu dengan Batara. Tapi laki-laki itu sulit sekali dicari. Apakah Raden Lambano kenal dengan Kang Batara? Tidak. Tapi aku memang perlu bicara dengan dia. Kalau boleh saya tahu, apakah yang akan Raden bicarakan dengan Kang Batara? Kalau kau bertemu dengan Batara, Bilang pada laki-laki itu bahwa dia tidak bisa seenaknya bertanya macam-macam pada ibuku. Uh, uh, maaf Raden, siapa ibu Raden dan dari mana Raden datang? Ibuku bernama Nyi Rupas. Kami berasal dari negeri Karangangin. Baik Raden, akan saya sampaikan pada Kang Batara kalau Kang Batara datang ke rumah ini. Permisi. Iya. Ah, ah, kemana dia? Ah, kemana dia? Ani, Ani, ada apa? Aneh, Eh, mana dia, Kang? Aning, ada apa, Aning? Hah? Ada apa? Oh, ah, ah, Aning? ya dia datang, Kang Tembong. Siapa yang datang? Lambano. Lambano yang kita lihat di dalam air jam pikir, enggak? uh, iya, iya. Uh, mana, mana? Dia datang dalam mimpiku, Kang. Oh, Kau bermimpi, Aneng? Iya, uh. dia bilang bahwa aku atau Kang Tembong harus bilang pada Kang Batara. Iya, bilang apa? Bilang pada Kang Batara mm, bahwa Kang Batara tidak boleh seenaknya bicara pada Ibu Lambano. Batara? Loh, loh, loh. apa hubungan Batara dengan Lambano? Huh? Ah, kenapa jadi begini? Tolong, Pak. Ambilkan kaleng jahitan Ibu. Tuh, di belakang Bapak.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 Pasti uh, kau mencari aku ah, kan? iya kira Kiraga, iya. Nah, <laughs> masih urusan itu kan? Iya, kira Kiraga, iya. Hmm, bagaimana, bagaimana? Bagaimana ceritanya? Apa yang terjadi? Uh, Tadi malam istriku bertemu dengan Lambano di dalam mimpi, Ki. Wah, wah, wah, wah, wah. Dia datang ke dalam mimpi istrimu? Iya, Kiraga. Hmm. Apakah dia datang karena Kirangga memanggilnya kemarin malam? Oh, tidak. Pasti ada yang akan disampaikannya. Uh, memang ada yang disampaikannya pada istriku Kirangga. Wah, apa katanya? Tapi tapi apakah istriku akan mendapat bahaya? Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Dia bilang apa pada istrimu, Tembong? Hmm, uh, dia hanya bilang bahwa aku atau istriku disuruh bilang pada Kang Batara hmm? bahwa Kang Batara tidak boleh seenaknya bicara dengan Ibu Lambano. Wah, wah, wah, bukan main, bukan main. Wah. Bukan main bagaimana, Kirangga? Laki-laki yang bernama Batara itu hebat. Dia bisa berhubungan langsung dengan orang-orang Karang Angin. Sementara orang-orang karang angin tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dia. Wah, aku sudah menduga bahwa laki-laki yang bernama Batara itu berilmu tinggi. Tapi dia tidak mau mengaku. Jadi, jadi Kiraga sudah pernah bertemu dengan Kang Batara? Wah, pernah. Tiga hari yang lalu, dia datang ke kota raja bersama dengan seorang kawannya. Uh, siapa nama kawannya itu Kiraga? Aki Patok. Aki Patok? Iya, kamu pasti tidak kenal karena kawannya itu sudah tidak pantas sebagai kawannya bagi Batara.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 Nah, pendengar yang berbahagia, marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-11 Permata Merah Delima.